Kita lanjutkan. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. Tidak akan memudaratkan mereka orang yang membenci mereka dan menyelisihi mereka. Mereka yang dimaksud adalah ahlu sunnah wal jamaah Al-Firqatun Najiyah mereka yang berada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dimudaratkan oleh kelompok lain oleh firqah manapun. Tapi sebaliknya firqah-firqah itu yang dimudaratkan oleh Ahlus Sunnah. Karena apa? Karena firqah-firqah tersebut tidak berbicara tentang Ahlus Sunnah kecuali sedikit sekali Adapun ulama-ulama ahlus sunnah berbicara tentang firqah-firqah tersebut. Maka ulama-ulama ahlus sunnah sepanjang zaman berbicara tentang khawarij, berbicara tentang syiah, berbicara tentang jahmiyah, berbicara tentang mu'tazilah dan seterusnya. Sementara mu'tazilah asik dengan dirinya. Sementara jahmiyah asik dengan dirinya. Ya. Kecuali sedikit sekali tentunya. Ya. Nah, di akhir ini uh, ada ya yang berbicara tentang ahlus sunnah dan diputar balikkan faktanya. Diberi nama yang lain. Ya. Bukan ahlus sunnah, bukan salaf, tetapi mereka menyebut sebagai wahabi. Ya, diputar balikkan. Ya. Sebagian mengatakan wahabi adalah Ibnu Taimiyah ya ini lucu sekali ya Wahabi Ibnu Taimiyah ini sangat-sangat menggelikan kapan Ibnu Taimiyah kapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mereka tidak faham ay lam yansurhum wa yuwafikhum ala ma zahabu ilaih oh, makna dari khodalahum adalah tidak menolong mereka, tidak sefaham dengan pendapat mereka. Ya. Orang Mu'tazilah tidak akan sefaham dengan Ahlu Sunnah. Orang Jahmiyah tidak akan sefaham dengan Ahlu Sunnah. Orang Asyariah tidak akan sefaham dengan Ahlu Sunnah dalam hal tersebut. Dalam hal yang dimaksud. Ya. Kan kita tahu kekeliruan Mu'tazilah dalam hal ini. Ya. Bukan dalam hal sholat lima waktu, bukan dalam hal uh, dosanya orang yang berzina, minum khamar, kan bukan itu. Ya. Tapi dalam hal masalah takdir. Di situ. Maka disebut Mu'tazilah karena uh, ciri khasnya salah dalam hal ini. Jahmiyah salah dalam hal ini. Rafidah salah dalam hal ini, Khawarij salah dalam hal ini, dan seterusnya. Kenapa salah? Tidak sama dengan Ahlus sunnah kan gitu. Tidak sama dengan Rasul dan para sahabat. Ya. Maka kesalahan Khawarij bukan masalah sifat-sifat Allah. Ya. Orang Khawarij belum berbicara tentang sifat-sifat Allah. Masih berbicara tentang manusia bahwa orang yang berbuat dosa besar kafir. Ya, masih mending. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat tidak mengkafirkan Khawarij. Ya. Nah, baru setelah itu muncul kesesatan berikutnya, kesesatan berikutnya, kesesatan berikutnya eh, yang pada akhirnya mereka berbicara tentang Allah. Orang Khawarij belum belum berbicara tentang Allah. Artinya uh, asma dan sifat dan seterusnya tidak tidak dibahas. Ketika mereka tidak membahas, maka selamat. Gitu. Kalau tidak dibahas kan mereka mengikuti Al-Qur'an. Maka ketika orang Khawarij ditanya dengan apa Allah menciptakan Adam? Dijawab dengan kedua tangannya. Karena begitulah Al-Quran mengatakan. Kan tidak dibahas. Gitu. Berbeda dengan Jahmiyah, membahasnya. Setelah dibahas, maka disimpulkan bahwa Allah tidak bertangan. Ya, Allah tidak mempunyai tangan. Kenapa kesimpulan seperti ini? Karena membahas. Lihat para sahabat tidak membahas. Mengikuti persis seperti apa kata Al-Quran. Maka para sahabat jika ditanya dengan tangan yang mana Allah menggulung langit, tentu dijawab oleh para sahabat dengan tangan mana? Karena Wassamawatu biyami biyamini. Langit-langit itu akan dilipat digulung dengan tangan kanan Allah. Jelas. Ya. Nggak usah dibahas. Ikuti apa kata Al-Quran. Berarti Allah menggulung langit dengan tangan kanan. Ya. Ucapan ini berarti meyakini bahwa Allah mempunyai tangan kanan. Apa mungkin kita katakan Allah menggulung langit dengan tangan kanan dan Allah tidak punya tangan? Mungkin, tentu tidak mungkin. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, kan begitu kata Al-Quran ketika Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda li basharin khalaqtu bi Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku? Jelas. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ya. Mungkinkah orang yang waras mengatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya dan Allah tidak punya tangan? Bagaimana ini? Ya. Beranikah dia mengatakan Allah uh, menciptakan Adam bukan dengan kedua tangannya? Beranikah? Tentu kufur, menyalahi Al-Qur'an. Gitu. Ya. Maka dibahas. Wa fi dalilun ala annahu sayujadu man ini merupakan dalil bahwa akan didapati orang-orang yang akan khadal kepada mereka, membenci mereka, tidak menolong mereka, tidak sepakat dengan mereka, ingin membinasakan mereka dan seterusnya. Dan waki terjadi. Ya sepanjang zaman ada saja kaum muslimin. Saya katakan kaum muslimin. Orang kafir nggak tahu menau, ya. Orang kafir nggak ada peduli dengan Jahmiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah apa, mereka nggak tahu kan? Bahkan oh, Ahmadiyah, mereka nggak tahu. Mereka tidak bisa membedakan apa Ahmadiyah, apa yang bukan Ahmadiyah. Orang kafir nggak tahu apa-apa. Yang dimaksud di sini kaum muslimin, sesama muslim. Sebagaimana Khalifah Al-Ma'mun yang khadal terhadap para ulama, pembesar ulama, Imam Ahmad bin Hambal lakinnahu la yadurruhum akan tetapi mereka tidak akan memudorotkan ahlu sunnah tersebut. Ya. Apa yang dimaksud? Sebagaimana yang kita bahas kemarin, uh, menyebabkan si ahlu sunnah ini meninggalkan sunnahnya. Itu yang dimaksud. Adapun memudorotkan sehingga ahlu sunnah itu mati, sehingga ahlu sunnah itu dipenjara, sehingga ahlu sunnah itu dicaci maki, disiksa, dicambuk, ya itu banyak. Ya, itu banyak. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena akan bertentangan dengan kenyataan. Kalau yang dimaksud tidak memudaratkan itu uh, tidak bisa menyiksa, tidak bisa memenjara, tidak bisa membunuh. Ya. Mereka bisa membunuh. Bagaimana nasib Dr. Ilahi Zohir yang begitu tajamnya serangan beliau terhadap Syiah Rafidah. Ya? Dibom. Meninggal. Ya? Berarti kan dimudaratkan oleh alul bidah. Gitu ya dimudaratkan. Sampai mereka merengek kepada beliau, Dr. Ihsanillahi Zahir, agar tidak lagi menyerang Syiah. Karena serangannya dahsyat. Serangan beliau terhadap Syiah Rafidah luar biasa. Ya dibikin tidak berkutik Rafidah berhadapan dengan beliau. Fakta-fakta dipaparkan oleh beliau. Kemudian dalil-dalil qala Allah wa qala Rasul Sampai sebagian orang-orang Rafidah merengek kepada beliau agar menghentikan serangannya. Karena apa? Karena ada yang lebih besar yang harus kita hadapi, yaitu Amerika, Yahudi. Gitu. Beliau menjawab, saya akan berhenti. Saya akan berhenti menyerang Syiah Rafidah, asalkan kalian kaum Rafidah berhenti awal mencaci maki sahabat. Pangkal kesalahan Syiah di situ, membenci para sahabat, mencaci maki para sahabat. Kalau kalian berhenti mencaci maki para sahabat, saya berhenti menyerang kalian. Ya, beliau membela para sahabat. Ridwanu alaihim jami'an. Ah, wafat beliau oleh bom mereka, berarti dimudaratkan kan? Tapi di sini Syekh Utsaimin rahimahullah uh, membawakan dalil, beliau mempunyai Eh, tafsiran lain li'annal umura biyadillah karena perkara itu ada di tangan Allah, urusan itu ada di tangan Allah. Maka beliau membawakan uh, sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau sabdakan kepada seorang bocah uh, yang barangkali umurnya baru 7 atau 8 tahun yaitu Ibnu Abbas. Uh, panjang, cukup panjang hadisnya. Ya gulam, Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai bocah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah jika seluruh umat di muka bumi ini bersepakat untuk menyiksa engkau, memudaratkan engkau, maka mereka tidak akan sanggup kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah. Dan begitu sebaliknya jika manusia seluruh jagat raya bersepakat untuk membela engkau, memberikan manfaat kepada engkau, maka mereka tidak akan sanggup kecuali dengan apa yang telah Allah tulis. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhu. Pena telah diangkat dan tinta sudah kering. Ya, artinya memudaratkan di sini uh, tetap berdasarkan takdir. Ya, tetap berdasarkan takdir. وَكَذَلِكَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ Oleh karena itu, mereka tidak bisa memudaratkan ahlu sunnah itu. Mereka yang menyelisihi ahlu sunnah tidak bisa memudaratkan ahlu sunnah. لِأَنَّهُمْ مَنْسُورُونَ بِنَسْرِ اللَّهِ Karena mereka ditolong dengan pertolongan Allah. Jika Allah sudah menolong, maka tidak ada yang bisa memundurutkannya. Sebaliknya, jika Allah memundurutkan dia, maka tidak akan ada yang bisa menolongnya. Hatta ya'tiya amrullah sampai datang keputusan Allah. Nah, ini menunjukkan tafsiran yang dimaksud memudorotkan yang di awal tadi. Artinya mereka tidak akan meninggalkan uh, keyakinan ahlus sunnah. Sampai kapan? Sampai datang keputusan Allah. Kalau sudah datang keputusan Allah, jangankan ahlus sunnah, Islam saja tidak ada. Kan begitu. Jangankan ahlus sunnah, Islam saja tidak ada. Boro-boro ahlus sunnah. La yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Lafat Allah saja sudah tidak ada di muka bumi ini. Kapan? Jika datang keputusan Allah. Menjelang datangnya hari kiamat. Ya. Maka ahlu sunnah ya tentu akan hilang nanti. Sebagaimana Islam hilang, sebagaimana Al-Quran hilang, minas sudur wa minas sutur. Al-Quran akan hilang dari dada-dada kaum muslimin dan dari kertas, buku, mushaf. Ya. Dalam satu malam. Hilangnya itu dalam satu malam. Artinya kemarin siang, kemarin sore, Al-Quran masih ada tulisannya. Sekarang atau pagi ini sudah tidak ada lagi. Hilang dalam satu malam. Datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Al-Quran. Maka hadis palsu yang mengatakan bahwa kelak akan datang satu zaman di mana Al-Quran tinggal tulisan saja. Ini batil. Kelak akan datang satu zaman di mana Al-Quran tinggal tulisan saja. Yang hak, tulisannya juga hilang. Tulisan Al-Quran, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ar Rahim, Alif Lamim, dan sebagainya. Hilang dari seluruh buku mushaf di muka bumi ini Itu ketika datang keputusan dari Allah. وذلك عند قيام الساعة عندما يأتي أمره سبحانه وتعالى بأن تقبض نفس كل مؤمن Kapan itu terjadi? Yaitu menjelang datangnya hari kiamat, as-sa'a, uh, ketika jiwa seluruh kaum mukminin dimatikan. Tidak ada yang tersisa di muka bumi ini uh, yang masih beriman. Ya, dimatikan semuanya. Hatta la yabqa illa syirarul khalq. Hingga tidak tinggal di muka bumi ini kecuali seburuk-buruk makhluk. Syirarun nas seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia ada dua, yaitu manusia yang menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah, dan manusia yang masih hidup ketika kiamat tiba. Ya, syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Asyahidu min hadal hadis, qawluhu fi riwayat al-Barqani, hatta yulhiqa hayyum min ummati bil musyrikina wa ya'budu fi'amun min ummati al-awthan. Syahid jari hadis ini artinya hadis ini kan panjang. Tetapi yang dituju oleh beliau hanya satu kalimat ini. Karena beliau membawakan bab, kemudian hanya kalimat ini yang sesuai dengan bab. Kan hadis Nabi itu kan panjang ada kalanya panjang. Artinya memuat berbagai macam persoalan. Uh, satu kalimat yang uh, dikehendaki oleh beliau dibawakan semuanya. Ya, sebagaimana Imam Bukhari uh, membawakan hadis-hadis, tapi yang dimaksud oleh beliau hanya satu kalimat. Ya, seperti beliau membolehkan solat di depannya ada api, beliau membawakan hadis yang cukup panjang tentang solat kusuf, solat gerhana. Ya. Uh, beliau membawa bab uh, qiyamul lail tapi beliau membawakan hadis tentang siwak. Ya. Sekilas kita tidak faham. Kok sepertinya tidak nyambung. Babnya qiyamul lail, tapi kenapa hadis yang dibawakan tentang siwak? babnya uh, bada'ul wahyu awal-awal turunnya wahyu tetapi eh, hadis yang dibawakan diantaranya innamal a'malu binniyat seolah tidak nyambung ya. setelah dijelaskan oleh para aima baru kita tahu ternyata tepat gitu. sebab kalau beliau membawakan hadis-hadis uh, tentang bagaimana Eh, awal-awal turunnya wahyu ya semua orang tahu. Ya, disinilah kedalaman ilmu beliau. Karena apa? Karena hadis inamal a'malu niat disabdakan oleh beliau di awal-awal uh, turunnya wahyu. Hadis tentang siwak itu disunahkan siwak ketika bangun tidur sebelum kia mulai. Gitu ya. Aini syahidnya yang sudah kita bahas bahwa akan ada sekelompok dari umat ini yang akan mengikuti kaum musyrikin, yang akan tinggal bersama orang-orang musyrik di negeri kafir dan akan ada segolongan dari umat ini yang akan menyembah berhala. La tazalu min ummati 'alal haqqi mansura. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang selalu berada dalam kebenaran dan mereka ditolong. Kata beliau, hadhihi lam yuhaddad makanuha. Tentang ini tidak dibatasi oleh tempat. Tidak dibatasi oleh tempat. Maka tidak boleh kita mengatakan bahwa Ta'ifatul Mansura itu hanya ada di Arab. Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya ada di Saudi. Al-Firqatun Najiyah hanya ada di negeri-negeri Arab Timur Tengah tidak boleh. Karena tidak ada dalil yang menyatakannya. Ya. Yeah. Oleh karena itu beliau mengatakan fatashmalu jami'a biqa'il ard. Ini akan ada di belahan bumi manapun. Fil haramain wal Iraq wa ghairihima. Bisa ada di haramain, haramain apa? Ya, Mekah, Madinah, Irak, di Irak dan lain-lain. Tidak tertutup kemungkinan di Oh, negeri-negeri kufur bahkan sebagian mereka masuk Islam dan Islamnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak tertutup kemungkinan dimanapun tidak dibatasi oleh tempat ya ini sekaligus dalil bahwa tidak ada jaminan bahwa Mekah dan Madinah selalu diisi oleh Ahlus Sunnah ya bahwa Mekah dan Madinah selalu dihuni oleh kaum muslimin ya ya ada jaminan ya ada jaminan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam eh, bahwa eh, Madinah, Makkah akan terus menjadi negeri kaum muslimin. Ya, ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la hijrata ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi. Hadis ini difahami oleh para imam bahwa di antara fawaid dari hadis tadi, negeri Mekah akan selama-lamanya menjadi negeri kaum muslimin. Berikut Madinah. Berbeda dengan Mesir, Syria, Irak, Indonesia, bahwa satu saat Indonesia menjadi negeri kafir mungkin. Satu saat Malaysia menjadi negerinya orang-orang kafir mungkin. Irak, Mesir, dan seterusnya mungkin. Tapi Mekah dan Madinah tidak mungkin ada jaminan. Bahkan kelak di akhir zaman uh, Madinah dipenuhi oleh bangkai-bangkai. Ya, dan di situ masuk binatang-binatang. Orang kafir tidak tidak bisa masuk. Ya. Jadi Allah memilih lebih memilih binatang masuk ke dalam Madinah daripada orang kafir. Di mata Allah orang kafir lebih buruk dari binatang. Ya, inna syarrad dawabi uh, eh, alladzina kafaru fahum la yuminu. Uh, eh, adapun jaminan bahwa Mekah Madinah akan selalu diisi kelompok ahlu sunnah wal jamaah al-firqatun najah ini tidak ada. Tidak ada dalil yang sahih seri. Bahkan secara kenyataan sejarah uh, pernah di mana Mekah uh, dikuasai oleh kaum muslimin yang tidak berfaham salaf al-sunnah wal-jamaah. Ya, eh, sebelum tampilnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terjadi beberapa syirikan bid'ah, bahkan diriwayatkan empat kali sholat. Pernah terjadi, entah berapa tahun atau berapa bulan, empat kali sholat dalam satu sholat. Berarti empat kali lima, dua puluh kali sholat dalam sehari semalam. Ya, Kenapa mengikuti empat madhab? mengikuti empat madhab. Salat duhur empat kali berjamaah. Yang pertama madhab Hanafi misalnya. Yang kedua madhab Maliki misalnya. Yang ketiga madhab Syafi'i Hambali. Ini luar biasa. Keburukan yang luar biasa. Pernah terjadi. Sebelum tampilnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah sunnah, berdakwah salam. Ya. Tapi kaum muslimin, ya tetap mereka kaum muslimin. Ya, kaum muslimin kan pecah menjadi 73. Ya. Jaminan yang satu yaitu ahlu sunnah saja tidak ada. فالمهم أن هذه الطائفة مهما نأت بهم الديار maka Yang pasti, yang penting bahwa kelompok ini walaupun negeri mereka berjauhan, tidak saling mengenal, bahkan bicara saja tidak sanggup. Ya, yang satu orang Mesir, yang satu orang Jawa, ya bertemu nggak bisa ngomong, ya paling assalamualaikum, waalaikumsalam, udah, ya paling banter kaifahalu khair, udah, ya nah, kalau itu kan udah pada tahu, ya. Uh, berjauhan tidak saling mengenal tidak bisa ngobrol ta'ifatun wahidatun tetap mereka itu satu ta'ifa satu kelompok ya satu firqah al-firqatun najiyah mansuratun alal haq yang terus ditolong dalam kebenaran ditolong oleh Allah sehingga mereka tidak keluar dari kebenaran itu ya secara umum adapun secara pribadi si A si B si C keluar dari al-sunnah ya tetap mungkin tetap mungkin seperti itu ya tapi mereka berbondong-bondong meninggalkan ahlu sunnah menuju mu'tazilah ini tidak pernah ada. Mereka berbondong-bondong meninggalkan ahlu sunnah menuju jahmiyah, tidak ada. Tidak ada. Yang ada sebaliknya. Ya. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Masalah. Beliau membawakan masalah di sini. Qala ba'du salaf. Berkata sebagian orang salaf. Ya. Yang dimaksud para ulama. Sebagian ulama berkata, Inna ta'ifatal mansurata hum ahlul hadith. Yang dimaksud dengan at-ta'ifatul mansurah adalah ahlul hadith. Ya. Uh, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah mengatakan jika yang dimaksud bukan ahlul hadis, aku tidak tahu siapa lagi mereka. Kalau yang dimaksud At-Ta'ifatul Mansurah kok bukan Ahlul Hadis, aku tidak tahu siapa lagi mereka. Ya, maka banyak ulama tapi belum sepakat ya. Banyak ulama yang mengatakan bahwa At-Ta'ifatul Mansurah al firqatul Najiyah adalah Ahlul Hadis. Berarti di luar Ahlul Hadis keluar dari At-Ta'ifatul Mansurah, ah, ini yang akan beliau bahas. Ya. Ini yang akan beliau bahas. Apakah selamutlah? mutlak bahwa at-taifatul mansura al firqatul najiyah hanya ahlul hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibn Hajar Asqalani, Imam Nawawi, hanya mereka. Maka orang yang bukan ahlul hadis, misalnya ahlul fikih, ahlul tafsir, keluar dari al firqatul najiyah, ya. Ah, mari kita lihat pembahasan beliau. Hadza laysa bis, bisahihin ala itlaqihi. Ini tidak sahih. Ini tidak benar. Kalau yang dimaksud secara mutlak. Berarti di luar ahlul hadis siapapun dia bukan al-firqatun najiyah. Ini tidak benar kata beliau. Balla Buddha minat tafsil ini harus dirinci lagi. Pembahasan ini harus tafsil, harus dirinci. Fa in urida bidzalika ahlul hadis al-mustalah alaih الذين يأخذون الحديث رواية riwayatan wa منهم wa ukhrija التفسير وما أشبه ذلك ulama'u ليس wa jika yang dimaksud ahlul hadis secara istilah berarti seperti imam-imam yang saya sebutkan tadi ya uh, Imam Bukhari Imam Muslim Abu Dawud, Nasai Turmudi ya tentu imam-imam seperti uh, At-Tabari, yang kan ahlu tafsir. Imam-imam, bahkan Imam Ahmad berselisih. Ya nanti akan dibawakan oleh beliau. Apakah lebih menonjol hadisnya, apa fikihnya? Ya, Imam Abu Hanifah apalagi? Imam Abu Nahya Hanifah terkenal uh, ahlul fikih. Ya, uh, bahkan dikenal sebagai ulama yang pertama kali uh, mengajarkan usul fikih. Tidak menonjol di hadisnya. Ya. Nah, apakah keluar? Nah, apakah yang dimaksud hanya ahlul hadis secara istilah, secara riwayatan wa diroyatan, ilmu sanad? Sementara para fukoha, ulama tafsir, ahli fikih, ahlul lugah dan seterusnya, keluar dari al-firqatun najiyah. Fahada laisa bisahihin. Kata beliau ini tidak benar. Lianna ulama at-tafsiri wal fuqaha الذين يتحرون البناء على الدليل هم في الحقيقة من أهل الحديث karena ulama-ulama tafsir, para fuqaha ahli fikih yang mendasarkan amalnya berdasarkan dalil, qala Allah wa qala Rasul. Secara hakikat mereka juga ahlul hadis. Walaupun mereka menonjol dalam tafsirnya, dalam fikihnya. Kan luar biasa ilmu fikih dari Al-Imam Syafi'i. Tapi ilmu riwayat, beliau bertanya kepada Imam Ahmad. Beliau pernah mengatakan, engkau lebih tahu daripada aku tentang hadis. Berarti para ulama memang e, menonjol di satu sisi, kurang di sisi yang lain, namanya manusia. Bahkan itu diawali oleh para sahabat. Ya, kita lihat bagaimana Abu Hurairah menonjol apanya. Mu'ad bin Jabal ya fikihnya uh, Ibnu Mas'ud tafsirnya ya bahkan fikihnya masih diperinci lagi dalam masalah faraid waris siapa Zaid bin Sabit nah, berarti memang ada ahlinya masing-masing secara rinci adapun secara kewajiban seluruh sahabat faham tentang sholat lima waktu, tentang puasa Ramadan, tentang zakat haji, seluruh sahabat faham. Ya berilmu. Wudu, mandi junub. Gitu. Adapun dalam masalah faraid, eh, banyak para sahabat yang tidak faham. Ya, tidak seperti Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit, Umar bin khattab Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka ini menonjol dalam masalah faraid. Wala yukhtassu bi ahli hadis sana'atan. Bukan hanya ahlul hadis saja. Ya, walaupun ahli fikih, ahli tafsir ketika mendasarkan ucapannya, manhajnya, pemahamannya berdasarkan qala Allah wa qala Rasul yang sahih, maka mereka tetap masuk ke dalam al-firqatun najiyah atau ifatul mansurah. لأن العلوم الشرعية تفسير وحديث وفقه إلى آخره. karena yang masuk dalam ilmu syar'i di dalamnya ada tafsir, ada hadis, ada fikih. Gitu ya. Bahwa hadis ini meliputi segalanya, iya. Maka Syekh Albani mengatakan ahlul hadis otomatis ahli fikih, otomatis ahli tafsir, otomatis uh, ulama yang bisa memahami mana yang halal, mana yang haram Gitu. Tapi sekali lagi menurut beliau uh, orang yang tidak menonjol ilmu hadisnya bisa masuk ke dalam al-firqatun najiyah. Fal maqsudu inna kulla man tahakama ilal kitab wa sunnah. Maksudnya bahwa setiap orang yang berhukum dengan Alkitab dan Sunnah, bahwa min ahli hadis, bimakna al-am maka dia adalah ahlul hadis dalam arti yang luas. Dalam arti yang umum. Wa ahlul hadithihum kullu man yataharra al-amala bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud dengan ahlul hadis adalah mereka yang mendasarkan amalnya ini berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yashmalu al-fuqaha alladziina yataharrauna al-amal bis sunnah maka di dalamnya meliputi para fakih, para fuqaha, ahli fikih yang mendasarkan amalnya berdasarkan sunnah. Wa illam yakunu min ahli hadis istilahan. Walaupun secara istilah mereka bukan ahlul hadis. Nah, sekarang beliau memberikan contoh. Ya, beliau memberikan contoh. Contoh pertama Syekhul Islam فالشيخ Islam ibn تيمية مثلا sebagai contoh adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah la yu'tabaru istilahan minal muhaddithin secara istilah beliau tidak masyhur sebagai al muhaddithin ya karena beliau kan jelas tidak meriwayatkan hadis beliau tidak meriwayatkan hadis kan atau mungkin ada sedikit sekali yang meriwayatkan hadis kan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Imam Muhammad. Wa ma'adzalika fahuwa rafi'un lirayatil hadith, Tapi bersamaan dengan itu, beliau mengangkat bendera hadis. Beliau membela hadis. Tetapi secara riwayat, memang beliau tidak uh, menghafal sanat. Kecuali sanat yang sudah ada, yang dibawakan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Ya. Contoh kedua, Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang Imam Ahmad sebagaimana tadi di awal disinggung berselisih para ulama. Ahli fikih mengatakan innahu faqih. Imam Ahmad itu faqih ahli fikih. Sementara alul hadis mengatakan innahu muhaddis. Imam Ahmad adalah muhaddis, ahlul hadis. Ya. Ahli fikih mengatakan Imam Ahmad ahli fikih, Ahlul Hadis mengatakan Imam Ahmad Ahlul Hadis. Ini menunjukkan ketinggian ilmu beliau. Ya, oleh karena itu tepat ucapan uh, eh, Al-Bani tadi uh, Ahlul Hadis meliputi ahli fikih, ahli tafsir dan seterusnya. Ya. Kemudian kata beliau wa huwa imamun fil fikhi wal hadithi wat tafsir. Dan pada hakikatnya beliau Imam Ahmad adalah imam dalam masalah fikih imam dalam masalah hadis, imam dalam masalah tafsir, ya, bahkan masih ada lima lagi. Imam dalam masalah sunnah, imam dalam masalah lugo, imamnya orang-orang miskin, imamnya uh, orang-orang zuhud. Ini ucapan Al-Imam Syafi'i sendiri. Ucapan gurunya memuji muridnya bahwa Al-Imam Ahmad imam dalam delapan masalah. Ya ya tafsir, ya fikih, ya hadis, ya lugo, ya imam ahlu sunnah, imam orangnya orang-orang zuhud, imamnya orang-orang miskin. Ya, beliau terkenal dengan kemiskinannya. Ya, tidak seperti Imam Abu Hanifah yang Allah luaskan rezekinya. Al-Imam eh, Ibn Hazm yang hidup di tengah-tengah istana. Begitulah para imam. Ada yang hidupnya diluaskan rezekinya, ada yang miskin. Ya. Dua-duanya tidak tercela. Miskin tidak tercela, kaya juga tidak tercela. Sabar dalam kemiskinan, bersyukur dalam ketika kaya. Dua-duanya baik. Ya, dua-duanya baik. Bahkan berselisih para ulama mana yang lebih baik. Ya, berabad-abad para ulama berselisih. Sebetulnya lebih baik yang mana? Yang kaya yang bersyukur apa yang miskin bersama, Ya, berselisih. Karena sabda Nabi alaihi salatu wasalam eh, dua-duanya baik. Ya, dua-duanya baik. Ketika dibahas mana yang lebih baik, maka berselisih. Uh, kemudian tampillah Syahrul Islam Ibn Taimiyah Uh, memutuskan perselisihan itu dengan mengatakan yang terbaik adalah yang lebih takwa. Siapa yang lebih takwa? Itu yang lebih baik. Ya. Maka ada kalanya orang kaya bersyukur lebih baik dari, orang miskin bersabar. Karena apa? Dia selalu bangun malam, sholat malam. Yang miskin tidak, misalnya. Atau ada kalanya orang miskin yang bersabar lebih baik dari orang kaya yang bersyukur. Karena apa? Si miskin ini uh, tidak pernah ketinggalan dari takbiratul ihram imam misalnya. Ya, mana yang lebih takwa? Dalam berbagai keadaan tentunya. Wala syakka anna aqraban nasi tamassukan bil hadis hum alladzina ya'tanuna bih. Dan tidak syak lagi bahwa manusia yang paling dekat, manusia yang paling berpegang pada hadis tentu yang mempelajari hadis itu sendiri. Kalau ini tidak ada perselisihan. Siapa yang lebih tahu tentang hadis? Ya tentu alul hadis. Kan begitu. Siapa yang lebih tahu tentang riwayat? Tentu ahlu riwayat. Tapi bukan berarti yang di luar ahlul hadis berarti keluar dari al-firqatun najiyah. ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أن يظن أنهم أهل الحديث الذين يأتنون به استلاحا فيخرج غيرهم dikhawatirkan dengan istilah tadi dengan pengertian bahwa at-taifatul mansurah itu hanya ahlul hadis yang mempelajari hadis secara istilah ilmu hadis mustalah hadis maka di luar mereka keluar dari at-taifatul mansurah. Ini dikhawatirkan. Jangan sampai ada pendapat yang seperti itu. Karena pendapat seperti itu berarti keliru. فإذا كيل أهل الحديث بمعنى الأعام الذين يأخذون بالحديث سواء انتصبوا إلى استلاها واعتنوا به أو لم يعتنوا لكنهم أخذوا به فحينئذ يكون صحيحا Jika dikatakan ahlul hadis eh, dengan makna umum bahwa mereka yang mengambil hadis walaupun mereka mempelajari secara mustalah atau tidak, yang penting mereka berpegang pada hadis, merujuk pada hadis, maka dalam hal ini benar. Seperti itu keadaannya bahwa uh, ahlul hadis al-firqatun najiyah adalah ahlul hadis dalam arti umum. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Pertanyaan? Apakah kitab-kitab hadis juga akan lenyap bersamaan dengan Al-Quran lenyap dari muka bumi ini? Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Yang ada keterangan adalah Mushaf Al-Quran yang berisi firman-firman Allah akan hilang tulisannya. Jika Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain akan hilang Iya mungkin oh, ayatnya ya. Jadi di Sahih Bukhari ada membawakan beberapa ayat di Riyadhus Shalihin, ayatnya itu hilang. Ya, mengikuti zahir dari hadis tadi. Ya, akan hilang dari sudur dan dari sutur. Akan hilang dari dada manusia kaum muslimin dan tulisan. Berarti tulisan di mana saja. Tulisan yang ada di Sahih Bukhari, tulisan yang ada di Sahih Muslim, tulisan yang ada di Riyadhus Shalihin dan seterusnya. Adapun yang bukan firman Allah tidak hilang karena memang tidak ada e, keterangan. Kan itu aneh. Sesuatu yang aneh harus berdasarkan dalil. Ya. Yeah. Seperti Nabi Haidir sekarang masih hidup, ini kan aneh. Maka harus dengan dalil. Adapun mengatakan Nabi Hidir sudah wafat, ini tidak aneh. Maka tidak perlu dalil. Ya. Sesuatu yang keluar dari uh, adat kebiasaan, khawarikul adat, maka harus dengan dalil. Apakah ada jaminan bahwa Mekah dan Madinah tidak akan pernah dikuasai oleh orang kafir hingga akhir zaman. Iya, sebagaimana yang menjadi pemahaman para imam tadi. Ketika Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Futuh Mekah, difahami oleh para imam bahwa Mekah selama-lamanya tidak akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Ada satu dua orang kafir masuk ke situ mungkin, mungkin. Kan bisa saja pura-pura jadi orang Islam, pura-pura pakai jilbab, pura-pura pakai cadar, masuk ke Mekah, Madinah, tentu bisa. Kan polisi bisa dikelabui. Ya. Yeah. Tetapi akan datang satu zaman di mana yang masuk Mekah Madinah adalah umumnya orang-orang kafir dikuasai oleh orang kafir ini tidak akan terjadi insyaallah taala ya tapi sekali lagi bahwa kaum muslimin yang ahlu sunnah as-salaf, eh, ini tidak ada jaminan. Ya. Kita lihat hari ini penguasanya insya Allah membela sunnah. Membasmi syirik bid'ah. Tegas memerangi syirik bid'ah. Tetapi akan terus seperti itu selama-lamanya, tidak ada jaminan. Tapi muslimnya, Islamnya, iya. Insya Allah. Allah alam. Allah alam. Yang sahih mereka akan ditenggelamkan, ya kan? Eh, Yagzu jaisun al Ka'bah Akan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Fa'idha kanu bi baida'a minal ard yuksabu bi awalihim wa akhirihim. Ketika mereka sampai di satu tempat yang bernama Baida antara Mekah dan Madinah, maka mereka ditenggelamkan semuanya ke bumi dari awal sampai akhir. Berarti tidak berhasil. Sebagaimana Abraha waktu itu juga akan menyerang Ka'bah, juga tidak berhasil. Termasuk Dajjal. Kan yang paling kuat di muka bumi ini Dajjal. Tidak bisa masuk Mekah Madinah. Kan begitu. Apalagi yang tidak sekuat Dajjal. Manusia sekuat Dajjal saja tidak sanggup masuk Mekah Madinah. Apalagi kekuatan Amerika misalnya, kekuatan Inggris, Prancis, Jerman tidak akan sanggup. Insya Allah Taala. Khusus Mekah dan Madinah. Mohon nasihat bagi penuntut ilmu yang masih awam agar tidak lekas bosan dalam menuntut ilmu. Biasanya kalau awam baru-baru malah semangat ya. Mana aja di Uber, Ya, biasanya begitu. Lama-lama, lama-lama, kendor. Biasanya begitu. Nah karena itu ketika eh, semangat lagi baru-barunya, jangan dihabis-habiskan. Ya. Jangan kemudian oh, dengan alasan ngaji, meninggalkan kantor, meninggalkan pekerjaan, Padahal dia sudah janji masuk jam 8, keluar jam setengah lima misalnya. Dia keluar jam 3 misalnya. Tujuannya ngaji. Tetap tidak boleh, ini haram. Ya, mentang-mentang semangat. Ya, biasa saja. Ya, bisa ngaji, ngaji. Ngantuk, tidur. Ada seorang syekh e, lagi memberikan pelajaran, ada yang ngantuk, suruh pulang. Udah tidur aja. Ya, nggak usah tekan lu. Ya, nggak usah takallu. Oh, salat malam ngantuk, tidur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Uh, ngaji ngantuk, ya tidur, nggak usah takallu. Ya, ya tidur jangan di situ ya. Tidur ya di mana cari tempat. So di situ. Ya. apa yang dimaksud dengan mengambil hadis secara diroyah dan riwayat. Riwayat sanat ya. Ada sana fulan, ada sana fulan. Diroyah apa isinya? Ya, fawaid-fawaidnya, matannya. Ya, jadi hadis ada riwayatnya, ada diroyahnya. Oh, dan dua-duanya ini uh, ada pada diri al-muhaddis. Gitu. Tidak seperti anggapan sebagian orang yang mengatakan ahli hadis itu hanya tahu riwayat saja. Apa isinya nggak paham. Ini tuduhan yang kecil. Ya. Lihat Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu diawali dengan apa? Dengan bab. Berarti beliau faham. Hadis ini diletakkan bab ini, hadis ini diletakkan bab ini. Ya. Pemahaman beliau ada di Sahih Bukhari itu. Berarti eh, para imam ahlul hadis bukan hanya tahu riwayat, tapi juga tahu isinya, tahu maksudnya. Ya, tahu fawaid-fawaidnya. Ada orang awam yang pesimis mempelajari sunnah karena banyaknya yang harus dibaca, dimengerti, diamalkan, dan seterusnya. Apa nasihat yang terbaik untuk dia? Maksud pesimis ini tidak mungkin mengetahui seluruhnya. Ya iya, kalau mengetahui seluruhnya jadi siapa? Jadi Rasulullah SAW, jadi sahabat. Apakah ilmu para sahabat meliputi semuanya? Tidak. Tidak. Ya. Tidak mungkin kita bisa mengetahui semuanya. Mengetahui semuanya Rasulullah SAW. Ya, para sahabat saja tidak mengetahui semuanya. Berapa banyak hadis yang tidak didengar oleh uh, seorang sahabat? atau baru didengar waktu itu seperti Umar misalnya atau Ibnu Umar misalnya ketika mendengar hadis nyolatin mayat dapat satu kirot nyolatin nganterin dapat dua kirot dua gunung Uhud eh, pahalanya mengatakan kalau begitu kita kehilangan berkirot-kirot selama ini baru dengar baru dengar karena Nabi hidup 23 tahun jadi Nabi Apakah seluruh ucapan Nabi selama 23 tahun didengar semuanya oleh Abu Bakar? Tentu tidak. Didengar semuanya oleh Umar? Tentu tidak. Didengar semuanya oleh Aisyah? Tentu tidak. Aisyah bengong-bengong ketika mendengar hadis bahwa sholat seseorang akan batal kalau dilewati perempuan, anjing hitam, keledai. Bengong-bengong. Kok begitu? Ada ada penentangan. Baru dengar. Padahal Aisyah, apalagi kita kan Gitu. Ibnu Umar juga tidak tahu hadis tentang salah seorang istri Nabi yang biasa menyanggul rambutnya ketika mandi junub tidak perlu dibuka uh, sanggulnya. Ini juga baru didengar oleh Ibnu Umar dan begitu seterusnya. Itu sahabat apalagi kita. Ya. Maka tidak ada uh, tujuan kita mengetahui semuanya karena begitu banyak ilmu agama ini. Yang penting kewajiban. Kita tahu sholat yang benar mengikuti cara Nabi, wudhu yang benar mengikuti cara Nabi, mandi junub yang benar mengikuti cara Nabi, yang wajib-wajib. Ah, tentu yang pertama sekali akidah. Akidah yang benar, akidahnya Rasul dan para sahabat.